yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah atau bertepatan dengan abad ke-10 Masehi. Yang lalu terakhir poin ke berapa? 21 21 ya. Ya, poin 21 kita terakhir kita banyak membahas masalah takdir yang lalu dan insya Allah pada pagi hari ini kita masuk poin ke 22 dan poin-poin setelahnya. Beliau mengatakan qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an maksiatihi." Dan dia Allah memerintahkan mereka untuk taat kepadanya dan dia Allah melarang mereka daripada maksiat terhadapnya. Ini susunan yang sangat bagus sekali dan sangat erat kaitannya dengan pembahasan yang lalu. Yang lalu telah dibahas tentang bahwasanya Allah menciptakan. Allah menciptakan semua makhluknya, Allah telah menentukan takdir semua makhluk Allah telah menetapkan ajal semua makhluk. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah sebelum Allah menciptakan mereka. Allah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan sebelum Allah menciptakan mereka. Takdir sudah beres. Namun demikian, Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya dan Allah melarang kita daripada maksiat kepadanya. Ini susunan yang sangat bagus. Ikhwan wa akhwati la rahimakumullah. Yang lalu kita itu lebih banyak bicara tentang takdir dalam arti kauni. Iradah kauniyah. Takdir Allah dalam arti yang pasti terjadi. Yang baik, yang buruk pasti terjadi itu namanya takdir kauni atau iradah kauniyah. Kehendak Allah berupa kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini yang kun fayakun pasti terjadi baik ataupun buruk dengan hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bicara masalah takdir kauni, takdir yang pasti terjadi baik buruk, maka sekarang Allah bicara tentang iroda syariah takdir Allah berupa syariat syariat apa syariatnya ya ini Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Allah melarang kita daripada maksiat terhadap Allah sehingga jangan sampai ada orang beralasan dengan takdir kan sudah ditakdirkan kita pasrah saja oh tidak itu memang takdir terjadi. Itu menunjukkan keluasan ilmu Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah. Tapi kan juga ada syariat. Ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Perintah harus dikerjakan, larangan harus ditinggalkan. Yang mana tujuan daripada kehidupan ini, hikmah tertinggi adalah untuk beribadah kepada Allah Sebagaimana gitu. firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat ayat nomor 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini, ayat ini ya, Az Zariyat 56 itu di dalamnya tergabung dua kehendak Allah kehendak Allah berupa takdir dan kehendak Allah berupa syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia. Berarti ini adalah takdir Allah. Allah menciptakan. Ya kan? Illa liya'budun melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ini adalah syariat Allah harus ibadah. Takdir Allah ada, tapi walaupun takdir Allah ada, kita tetap disuruh beribadah. Jadi takdir bukan berarti kita pasrah begitu saja, berusaha. Jalan telah jelas semuanya, pilih ke surga atau pilih ke neraka. Kemudian juga di dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Ayat ini Al-Mulk ayat 2 ini juga membahas iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Kehendak Allah berupa takdir dan kehendak Allah berupa syariat. Menghidupkan, mematikan Allah takdir. Kemudian untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya, ini adalah syariat. Jadi iman kepada takdir bukan berarti kita pasrah begitu saja, tidak. Tapi harus kita terikat oleh syariat. Perintah Allah dikerjakan, dan larangan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Jadi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, perintah dan larangan Allah ini merupakan ujian. Dan ini juga merupakan amanat kan? Inna 'aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Surat Al-Ahzab ini. Jadi Allah menawarkan amanat kepada langit, kepada gunung, kepada bumi, semuanya tidak sanggup, semuanya takut. Apa amanat Allah itu? Di antara isi amanat Allah adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Langit tidak sanggup, gunung tidak sanggup, bumi tidak sanggup, semuanya takut. Kemudian manusia berani mengembannya sehingga manusia dikenal dengan doluman jahula, sangat dolim dan sangat jahil karena keberaniannya. Jadi perintah dan larangan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Dan kita punya pilihan. Kita hidup ini bisa milih atau tidak. Kita sekarang bisa taat, kita sekarang bisa maksiat. Pilihan itu ada. Jadi kita bukan seperti robot, ada pilihan. Mau jalan kanan ke surga, mau jalan kiri ke neraka, silakan. Semuanya. Jadi maksudnya di sini Allah telah menentukan ajal kita. Allah telah menentukan rezeki kita dan Allah mengetahui semua yang akan kita kerjakan. Semuanya. Sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah tahu semuanya, Allah tahu. Ini menunjukkan keluasan ilmu Allah. Kemudian Allah menurunkan syariat. Ada perintah, ada larangan. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Orang yang taat mengerjakan perintah, dia selamat. Orang yang maksiat mengerjakan kemaksiatan, dia binasa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang itu selamat dengan bukti-bukti atas keselamatannya dan orang itu celaka dengan bukti-bukti atas kecelakaannya. Allah itu kan ilmunya luas. Sebenarnya tanpa larangan, tanpa perintah, Allah tahu orang ini bakal jadi orang baik, orang ini bakal jadi orang buruk. Tahu atau tidak Allah? Tahu atau tidak? Tahu, ilmunya Allah kan luas. Tapi kalau tiba-tiba Allah menghukum seseorang karena ilmunya Allah saja, wah itu nanti seakan-akan Allah orang nodo Allah itu tidak ada. Allah menghukum orang bukan karena Allah ilmunya tahu orang ini orang tidak baik. Demikian pula Allah memberikan ganjaran kepada seseorang bukan karena Allah tahu dengan ilmunya orang ini orang baik. Tapi semuanya harus jelas ada bukti. Walaupun Allah tahu orang ini orang baik, tapi Allah tidak memberikan ganjaran begitu saja. Diberi dulu perintah dan larangan, karena memang Allah tahu dia orang baik, dia akan mengerjakan perintah meninggalkan larangan. Dan pada akhirnya dia mendapat ganjaran, dia masuk surga. Karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Bukan karena ilmunya Allah. Allah tahu orang ini orang tidak baik. Tapi Allah tidak serta-merta memasukkannya ke dalam neraka. Diberi dulu perintah dan larangan. Dan Allah tahu orang ini bakal milih yang larangan. Sehingga dia pun dihukum oleh Allah karena pelanggaran pelanggarannya. Karena keadilan Allah. Jelas atau tidak? Saya ulangi lagi ya. Ini penting ya permasalahan ini. Jadi perintah dan larangan ini tujuan utamanya adalah iqamatul hujjah untuk penegakan hujah. Zaman dulu semenjak adanya Allah, Allah kan punya ilmu. Ilmu Allah kan azali. Pernah kita bahas ini kan? Ilmu Allah kan azali. Semenjak adanya Allah, ya Allah ada ilmu, punya ilmu. Kemudian ilmu Allah itu dituliskan di Lauhil Mahfud 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Secara global, secara terperinci sudah beres semuanya dengan ilmunya Allah. Allah tahu bakal nanti ada sifulan, sifulan, sifulan sampai kiamat Allah tahu. Sifulan, sifulan, sifulan ahli syurga, sifulan, sifulan, sifulan ahli neraka Allah tahu. Jumlah mereka, bilangan mereka, nama mereka, nama bapak mereka, nama kakek mereka Allah tahu. Ahli syurga dan ahli neraka tidak akan ditambah lagi dan tidak akan dikurangi lagi. Seperti itu. Ini karena pengetahuannya Allah. Bukan karena Allah dolim atau Allah tidak adil. Tidak. Lalu Allah menciptakan makhluk ini. Diberi perintah, diberi larangan. Sebenarnya Allah sudah tahu. Si fulan, si fulan, si fulan bakal taat. Si fulan, si fulan, si fulan bakal maksiat. Karena pengetahuannya Allah. Tapi karena Allah ingin juga menunjukkan kepada semuanya dengan dasar, dengan bukti, dengan argumentasi bahwa ini layak mendapat pahala, ini layak mendapat hukuman. Ada perintah, ada larangan. Orang yang memang dia itu sudah diketahui Allah dia tidak baik, dia akan memilih jalan yang tidak baik. Lalu dia dihukum dengan keadilan Allah. Orang yang Allah sudah tahu semenjak dahulu kala dia orang baik, maka dia akan memilih jalan kebaikan dia masuk surga dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menghukum orang itu bukan karena ilmunya Allah, tapi Allah menghukum orang karena perbuatannya orang itu. Jelas atau tidak yang saya maksud ini kira-kira? Bisa nangkap antum? Yang saya maksud ya. Ini penting masalah takdir. Jadi jangan dikatakan nanti Allah itu dolim tidak. Tidak. Kita diberi pilihan. Jadi Allah memberikan balasan itu karena perbuatan kita, bukan karena ilmunya Allah. Dan ilmunya Allah itu maha luas. Karena kalau kita mengatakan ilmunya Allah, Allah nggak tahu, Allah tidak tahu, berarti Allah itu kurang. Berarti Allah tidak sempurna. Iya. Maka dari itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat nomor 14 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Pasti Allah akan memasukkannya ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia kekal di dalamnya dan itu adalah kemenangan besar. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar hukum-hukumnya, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya dan untuk dia adab yang menghinakan. Jadi kita sekarang ada pilihan milih mana? Allah perintahkan kita taat, kita taat atau tidak. Allah larang kita maksiat, kita maksiat atau tidak. Kita punya pilihan. Orang yang taat bahagia dunia akhirat, orang yang maksiat celaka dunia akhirat. Jadi Allah menghukum, memberikan balasan bukan karena ilmunya Allah, tapi Allah memberikan balasan karena perbuatan manusia itu sendiri. Mudah-mudahan antum paham yang saya maksud ya. Kita bisa menangkap masalah ini. Ya. Jadi Allah itu memberikan balasan karena perbuatan orang Yang sholat dia, yang sodakoh dia, yang zakat dia, yang haji dia, yang jihad dia Diberi balasan kebaikan, diberi surga Lalu ada orang maksiat, yang zina ya dia, yang minum khamr dia, yang durhaka dia, yang membangkang dia, yang nyeleweng ya dia Lalu oleh Allah diberikan hukuman dimasukkan neraka Allah memberi balasan kebaikan dan keburukan karena perbuatan hamba, bukan karena ilmunya Allah saja. Sehingga semuanya itu penuh dengan argumentasi, dengan alasan. Ya, itu poin yang nomor ke-22. Jadi bahwasanya walaupun takdir itu ada, tapi tetap kita terikat oleh syariat dan kita punya pilihan mau baik sekarang pun bisa, mau buruk sekarang pun juga bisa. Selanjutnya poin yang nomor ke-23, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Qauluhu rahimahullahu taala wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Wa masyiatuhu tanfuz. La masyiata lil ibadi illa ma syaa'a lahum. Fama syaa'a lahum kan wa ma lam yasha lam yakun. Itu punya antum terjemahannya itu ada yang kurang, nanti ditambah ya. Ini juga masih masalah takdir. Segala sesuatu berjalan menurut takdir dan kehendaknya. Setiap yang dikehendakinya pasti terlaksana. Tidak ada kehendak bagi hamba kecuali apa yang dia kehendaki untuk mereka. Kemudian setelahnya punya antum tidak ada itu. Apa yang dia kehendaki untuk mereka itu punya antum tidak ada ya. Itu bahasa Arabnya ada antum lihat bahasa Arabnya di baliknya itu. Apa yang dia kehendaki untuk mereka pasti terjadi. dan apa yang tidak dia kehendaki tidak bakal terjadi. Ini juga permasalahan takdir. Jadi semua yang berjalan ini yang ada sesuai dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini ada takdir Allah, ada kehendak Allah yang kemarin kita telah membahas panjang lebar. Kebaikan, keburukan adalah takdir Allah, kehendak Allah. Ketaatan, kemaksiatan adalah takdir Allah, kehendak Allah. Kekafiran, keimanan adalah takdir Allah, kehendak Allah. Sakit dan sehat adalah takdir Allah, kehendak Allah. Kaya dan miskin adalah takdir Allah, kehendak Allah. Ilmu dan kebodohan adalah takdir Allah dan kehendak Allah. Semuanya adalah merupakan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala karena kita ini berada dalam kerajaan Allah. Kita berada dalam kekuasaan Allah. Sehingga kita tidak akan pernah lepas daripada kehendak pemilik kerajaan ini, pemilik kekuasaan ini. Jadi ada kehendak Allah. Walaupun demikian, manusia juga mempunyai kehendak. Nanti kita bicarakan. Apa yang dikehendaki Allah pasti terlaksana. Kemudian kalau sudah ada kehendak Allah, kehendak hamba itu pasti kalah dengan kehendaknya Allah. Yang menang pasti Allah. Tapi sekali lagi Allah adil, tidak mungkin dolim. Sekarang ada orang kafir. Ada yang bilang Allah menginginkan dia itu iman. Tapi dia mengendaki kafir. Akhirnya kehendak Allah kalah dengan kehendak dia. Nah ini nggak benar. Allah memang menghendaki dia kafir, tapi bukan karena Allah itu dolim. Allah maha tahu bahwa dia itu seperti itu. Nanti ada pembicaraan di poin berikutnya ya tentang keadilan Allah. <clears throat> Kemudian manusia juga mempunyai kehendak walaupun tetap berada di dalam di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Insan ayat nomor 30. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan tiadalah mereka berkehendak melainkan apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini jelas mengatakan kita punya kehendak dan Allah juga punya kehendak. Kemudian di dalam surat At-Takwir ayat nomor 29 Allah berfirman pula wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tiadalah mereka berkehendak melainkan Allah rabbul alamin menghendaki. Jadi dua ayat ini dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya mengatakan bahwa kita ini punya kehendak, punya keinginan. Tapi kehendak dan keinginan kita berada di bawah kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak berdiri sendiri, kita masih berada dalam aturan Allah. Dan ayat ini sebagaimana yang lalu juga pernah kita bahas bantahan kepada dua kelompok kelompok Qadariyah dan kelompok Jabriyah. Qadariyah mengatakan tidak ada kehendak Allah. Manusia berdiri sendiri. Takdir dari manusia. Ini enggak benar. Kemudian Jabriyah mengatakan manusia tidak punya kehendak apapun, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Kita punya kehendak, kita punya pilihan, kita punya kemampuan, tapi tetap di bawah kehendak Allah, keinginan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdiri sendiri, bebas sebebas-bebasnya dan tidak terikat seterikat-terikatnya. Tengah-tengah. Dan kenyataannya juga seperti itu. Sekarang pun kita bisa milih mau taat bisa, mau maksiat bisa. Dan kehendak Allah itu baru kita tahu setelah terjadi. Ke depan kita tidak tahu. Yang jelas kita disuruh taat, kita dilarang maksiat. Juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menegur seseorang yang mengatakan, "Masya Allah wa shi'ta. Wahai Muhammad, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, tani lillahi niddan?" Apakah kamu menjadikan aku sebagai sekutu Allah? Masya Allahu wahdah. Katakanlah ini hanya kehendak Allah saja. Kehendak Allah. Kemudian dalam riwayat yang lainnya ada yang mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini adalah kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Dan kalau dan berarti sama kehendaknya Allah dengan kehendak Nabi Muhammad berarti sama. Lalu oleh beliau diingkari dan beliau mengatakan kulu masya Allah tum masya Muhammad. Jangan kamu katakan dan, tapi kamu katakan kemudian. Ini adalah kehendak Allah, kemudian kehendak Muhammad. Artinya kehendak Allah ada, kehendak manusia juga ada. Cuman kehendak manusia kalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah tidak akan pernah dolim dan ini juga menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita oleh Allah diberi keleluasaan. Mau maksiat sekarang pun bisa, mau taat sekarang pun bisa. Pembahasan berikutnya masih terikat dengan yang tadi. Ini penting sekali, ikhwan wa akhwat fillah Dan ini juga membantah syubhat-syubhat yang mengatakan Allah tidak adil. Si fulan dijadikan ahli maksiat, lalu dimasukkan neraka, lalu diadab. Si fulan dijadikan taat, lalu dimasukkan surga. Allah tidak adil. Seenaknya sendiri. Dibantah oleh poin nomor 24. Qauluhu rahimahullahu taala yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadlan wa yudhillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adlan. Dia Allah memberi hidayah, petunjuk, melindungi, memaafkan. Itu sebenarnya bukan memaafkan yang tepat ya. Yu'afi. Yu'afi itu memberikan kesejahteraan, afiah. Afiyah itu identik dengan kesejahteraan. mensejahterakan. Jadi dia Allah memberi hidayah, melindungi, mensejahterakan bagi siapa yang dikehendaki karena karunia-Nya. Dia menyesatkan, menelantarkan, memberi cobaan bagi siapa yang dikehendaki karena keadilannya. Ini pembahasan ini bagus dan penting sekali untuk membantah subhat-subhat yang mengatakan Allah tidak adil dalam masalah takdir. Kalau ada orang oleh Allah diberi hidayah, maka ini adalah karunia Allah. Kalau ada orang oleh Allah diberi perlindungan, penjagaan, ini adalah karunia Allah. Kalau ada orang oleh Allah diberi kesejahteraan, sehat walafiat, selamat, sejahtera, ini adalah karunia Allah. Alangkah baiknya Allah. Sebaliknya, kalau ada orang disesatkan oleh Allah, ini adalah keadilan Allah. Allah adil. Karena memang dia layak disesatkan. Kalau ada orang ditelantarkan oleh Allah, dibiarkan saja oleh Allah, ini adalah keadilan Allah karena dia layak ditelantarkan. Demikian pula kalau ada orang oleh Allah diberi ujian, diberi cobaan, ini adalah keadilan Allah karena dia layak mendapatkan cobaan itu. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sangat adil dan ini bisa antum lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lalu juga sudah pernah disinggung surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat nomor 10. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia dermawan, dia bertakwa, dia beriman, maka dimudahkan jalannya ke surga. Karunia Allah. Sebaliknya, barang siapa yang kikir, sombong, tidak mau iman, dimudahkan jalannya ke neraka. Adil Allah. Nah, sekarang kita tinggal milih, milih mana? Masalahnya gitu aja. Jadi masalahnya sekarang bukan kita ini bahas Allah, nyalakan Allah, masalahnya adalah kita bahas diri kita. Milih mana kita ini? Bukan kita tanya Allah, kenapa sih Allah, bagaimana Allah, mengapa? Tidak. Kenapa saya, bagaimana saya? Semuanya sudah jelas. Milih yang dimudahkan ke surga atau milih yang dimudahkan ke neraka. Jadi ada orang yang oleh Allah diberi hidayah itu karunia karena orang ini berusaha memang untuk berada di atas hidayah, mencari, mencari, mencari, berusaha, berusaha, berusaha diberi oleh Allah, karunia Allah. Untuk maslahat orang itu bukan maslahat Allah. Demikian pula ada orang tidak mau, tidak mau, tidak mau diajak berpaling, nolak, dia tutup telinga, dia lari. Akhirnya oleh Allah disesatkan. Karena memang dia maunya disesatkan. Dan ini untuk bukan karena kemaslahatan Allah dan bukan karena kedoliman Allah. Ini adalah keadilan Allah. Ayat-ayat mengenai keadilan Allah ini sangat banyak dan orang-orang yang memang tidak mau hidayah oleh Allah tidak diberi hidayah. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah 258. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayahnya kepada kaum zalim. Nah, sekarang kita jangan jadi orang zalim. Jangan kita menjadi orang zalim. Zalim tidak dapat hidayah. Kemudian juga di dalam Al-Baqarah 264 264 Wallahu la yahdil qawmal kafirin dan Allah tidak memberikan hidayahnya kepada kaum yang kafir. Nah, supaya kita mendapat hidayah Allah, jangan kafir. Kalau kafir tidak dapat hidayah. Kemudian di dalam surat Al-Maidah 108, wallahu la yahdil qawmal fasiqin dan Allah tidak memberikan hidayahnya kepada kaum yang fasik. Kalau kepingin dapat hidayah, dia ya jangan fasik. Kalau fasik nggak dapat hidayah. Jadi kedoliman, kekafiran, kefasikan merupakan penyebab seseorang itu tidak mendapatkan hidayah. Jadi jangan nyalakan Allah. Kita bahas Allah, nyalakan Allah, tidak ketemu. Justru malah kita susah dunia akhirat. Supaya kita dapat hidayah, ya jangan dolim, ya jangan kafir, ya jangan fasik. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam surat An-Nahl ayat 33. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan pernah berbuat dolim. Wa ma dhalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan Allah tidak mendolimi mereka Akan tetapi justru merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Allah tidak dolim kita yang dolim disuruh taat tidak mau taat ya kita dolim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya Allah adil ini layak mendapat hidayah diberi hidayah ini layak disesatkan disesatkan kalau disamakan ini ada orang jahat sejahat jahatnya ini ada orang baik sebaik baiknya sama-sama diberi hidayah sama-sama dimasukkan surga adil atau tidak Allah Ya tidak adil. Nah, ini tidak mau kok, tidak mau. Dia milik itu. Sudah, kasih aja itu. Dan firman Allah mengenai hal ini sangat banyak bahwa Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang mau sesat disesatkan, yang mau baik dibaikkan. Sebagaimana firmannya di dalam surat Al-Jathiyah ayat nomor 21. Al-Jathiyah 21 Am hasiballadzina jatarahus sayyi'at أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما كانوا يحكمون Allah mengatakan di sini orang yang bergelimang dalam dosa-dosa keburukan apakah mungkin mereka itu oleh Allah dijadikan seperti orang beriman dan beramal soleh mungkin atau tidak jawabannya apa ya tidak ini bergelimang dalam kemaksiatan diajak diajak baik nggak mau. Sementara ini mau diajak baik, beriman amal saleh, nggak mungkin oleh Allah dijadikan sama, nggak mungkin, nggak sama ini. Ini diberi daya lagi ditambah dayanya, ini disesatkan karena memang dia maunya sesat. Juga di dalam surat Al-Jathiyah ayat nomor 22. Ayat setelahnya wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq Walitujza kullu nafsim bima kasabat wahum la yudlamu. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa masing-masing itu mendapatkan balasan dari apa yang diperbuatnya dan Allah tidak mendolimi mereka. Baik dapat baik karunia Allah, buruk dapat buruk keadilan Allah, pas tepat, tidak dolim. Kemudian juga di dalam surat Al-Qalam ayat nomor 3536. Afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun? Apakah kami menjadikan orang yang Islam seperti orang yang mujrim bergelimang dalam dosa? Orang yang pasrah total kepada Allah dengan orang yang tidak mau dengan Allah, apakah disamakan? Enggak mungkin. Ini hukum yang tidak adil hukum yang tidak benar. Kemudian juga di dalam surat Sad ayat nomor 28. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami menjadikan orang-orang beriman dan beramal saleh seperti orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi Ataukah kami menjadikan orang bertakwa seperti orang yang bergelimang dalam dosa? Tidak mungkin. Bertakwa bahagia dunia akhirat, bergelimang dalam dosa susah dunia akhirat. Iman amal soleh bahagia dunia akhirat, ngerusak di muka bumi maksiat, syirik dan yang lainnya sengsara dunia akhirat. Ya, karena sekarang tinggal kita. Kita bahas tentang diri kita, bukan bahas tentang Allah. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Kemudian juga di dalam surat As-Saffat ayat 39. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan tiadalah kamu diberi balasan melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu perbuat. Baik dapat baik karunia Allah, buruk dapat buruk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini ini ikhwan wa akhwat rahimakumullah Allah itu maha adil tidak pernah dolim Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya Tinggal sekarang kita milih yang mana Kita milih yang disesatkan Allah Atau milih yang diberi hidayah oleh Allah Kalau kita mencari hidayah Berusaha di atas hidayah Oleh Allah ditambah lagi hidayahnya Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 17 Muhammad ayat 17 walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum Orang yang mereka berada di atas hidayah maka oleh Allah ditambah lagi hidayahnya Kita kepingin baik, berupaya baik Oleh Allah dijadikan baik Tambah lama, tambah baik, tambah istiqomah Kemudian juga Allah berfirman pula di dalam surat al fatih ayat 4. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Karena mereka itu iman, mereka berupaya iman terus, maka ditambah oleh Allah keimanan mereka di atas keimanan. Tambah lama tambah istiqomah, tambah mantap imannya. Karena memang itulah yang mereka cari. Sebaliknya naudzubillah di dalam surat As-Saff ayat nomor 5. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka telah menyeleweng, maka Allah tambah menyelewengkan hati mereka. Karena memang mereka milih untuk nyeleweng, diselewengkan sekalian. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit kemunafikan, disembuhkan nggak mau. Mereka maunya sakit, ya ditambah lagi penyakitnya karena memang mereka mencari penyakit. Subhanallah. Jadi di sini ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, masalahnya kembali ke kita. Jalan sudah terang, kita milih yang mana? Dan Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan yang kita inginkan. Kita nggak usah bahas Allah, kita bahas diri kita. Depan itu urusannya Allah. Yang kita bahas ini sekarang itu urusan Allah. Jadi itu pembahasan poin nomor 24 bahwa Allah itu adil, tidak dolim, kebaikan adalah karunia Allah, hukuman adalah merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang terakhir pembahasan kita pada pagi hari ini setelah itu bagi akhwat lewat SMS silakan bagi ikhwan lewat kertas ditanyakan tentang yang kita bahas kalau di luar materi juga boleh tapi tetap masalah akidah Qauluhu rahimahullahu taala wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi Poin ke-25 Semua makhluk berbolak-balik di dalam kehendaknya Antara karunianya dan keadilannya Jadi kita di situ Kita berbolak-balik atas kehendak Allah semuanya Tidak keluar dari kehendak Allah Antara karunia Allah bagi orang yang taat Orang yang berbuat baik Dan keadilan Allah bagi orang yang kufur Orang yang syirik musyrik. Dan ini sangat tepat bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin menggabungkan sesuatu yang bertolak belakang. Orang kafir dimasukkan surga, pantas apa tidak? Tidak pantas. Berarti Allah nggak adil. Tidak akan Allah menggabungkan sesuatu yang bertolak belakang. Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka dari itu diantara nama Allah adalah Al-Hakim Al-Hakim maha bijaksana berarti Allah punya sifat hikmah. Hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang ahli taat diberi karunia. Orang yang ahli maksiat diberi adab hukuman karena keadilannya. Yang tadi keutamaan, yang ini keadilan. Inilah pembahasan kita pada pagi hari ini Ikhwan wa akhwat rahimahumullah Jadi pada intinya pembahasan kita di sini Takdir itu ada Kita iman kepada takdir Tapi kita tetap berusaha untuk terikat oleh syariat Perintah Allah dikerjakan Larangan Allah ditinggalkan Ya, kalau ada yang ditanyakan Fadl, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua Amin Yang ingin saya tanyakan Makin tinggi iman seseorang Makin berat ujiannya Apakah ujian yang lebih berat itu adalah Hal-hal yang kita rasakan Menyakitkan atau menyakitkan Memang benar ya Orang itu semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma salihun, tsumma al-amsal fal amsal." Yubtalan nasu ala qadri dinihim. Fa idza wujida fi dinihi salafa zida fil bala. Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian orang-orang soleh dan yang setelahnya yang Seseorang itu diuji tergantung kualitas agamanya. Semakin kuat agamanya, semakin keras agamanya. Apa sih ujian itu? Ujian itu pokoknya semua yang tidak menyenangkan kita, itu namanya ujian. Sampai-sampai kata Rasulullah hatta syaukah yusyakuha. Sampai duri yang mengenai kita itu adalah ujian. Pokoknya tidak menyenangkan ujian, Sumpah, payah, capek, itu adalah ujian lapar, haus itu adalah ujian. Semuanya, ketidaktenangan, ketakutan, bingung, khawatir, ini adalah ujian. Dan memang orang itu semakin kuat imannya diuji. Kemudian kalau dia lulus ujian, ya dia naik naik pangkat. Naik pangkat, nanti digembleng lagi. Setelah itu diuji lagi, lulus ujian naik pangkat lagi, sama dengan orang sekolah. Mula-mula dari playgroup Lalu ujian naik ke TK Dari TK ujian lulus naik SD SD ujian lulus naik SMP SMP ujian tambah berat ujiannya Kalau lulus terus seperti itu Demikian pula orang beriman seperti itu Pohon semakin tinggi Maka tiupan angin yang menerpa kepada dia semakin keras Makin kencang Karena Allah tidak mungkin menguji orang di luar kemampuannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah orang yang beriman Tetapi terus menyu, men, Terus mengulangi maksiat yang sama Apakah dia punya kemunafikan Kemungkinan disesatkan oleh Allah Jauh-jauhnya Iya Dikhawatirkan seperti itu Orang itu kalau sudah tahu kebenaran Tapi dilanggar terus Nanti khawatirnya dia cenderung kepada pelanggaran terus-menerus. Betul. Karena kalau orang sudah keasikan dengan maksiat, itu nanti taat berat. Setan itu nipu. Orang dijadikan seneng taat. Oleh setan ditipu, kamu harus maksiat. Nanti kalau kamu maksiat, taatmu tambah khusyuk. Iya. Mula-mula bisa dua-duanya, ya taat ya maksiat. Tapi ke depan nanti taatnya kalah. Karena maksiat menggerogoti hatinya, digerogoti hatinya, digerogoti perasaannya. Lama-lama taatnya kalah, rusak dia. Dan orang kalau sudah tahu kebenaran tapi dia meninggalkan kebenaran, kembali lagi kepada kebenaran itu repot. Karena masih tidak mau. Maka dari itu Allah mengatakan tentang orang-orang munafik yang tahu kebenaran tapi tidak mau kebenaran, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Jadi mereka menjual hidayah dengan kesesatan. Hidayah di tangan, permata di tangan, ditukar dengan kelereng. Ini orang bodoh. Perniagaannya nggak akan untung dan dia tidak akan dapat hidayah lagi. Soalnya memang nggak mau. Seperti itu. Tapi kalau dia masih kumpul orang baik, insya Allah dia masih akan bisa baik. Lingkungan itu perlu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Karena kita tidak akan tahu kebaikan dan keburukan kalau kita berada di lingkungan yang tidak baik. Ada sebuah contoh. Contoh ini bagus sekali ya. Bagus dan indah contoh ini. Yaitu tentang seseorang yang berada di dalam kemaksiatan, keburukan, kejelekan, tapi dia tidak pernah merasa dia berada dalam kejelekan. Contohnya seperti ada pabrik Pabrik ini untuk pabrik mengolah kulit. Kulit, kulit sapi atau kulit kambing itu kan bau. Bau tidak enak. Kalau kurban kita lihat ya. Kulit kalau menumpuk, baunya enak atau tidak? Tidak enak. Semakin dulu dibersihkan kotorannya. Kasih bahan-bahan tertentu menghilangkan baunya. Nah pabrik ini pabrik kulit Tempat penyamakan kulit ini Baunya bukan main Semerbaknya Baunya tidak enak luar biasa Tapi orang-orang yang kerja di dalam situ Sudah biasa Tidak bau apa-apa Betul atau tidak Ketika ada tamu datang Ke pabrik itu Tamunya waduh bau apa ini Tidak mau pangkat baunya Kata itu tidak, bau apa? Tidak ada bau apa-apa kok. Tamunya bilang, ini bau tidak enak. Yang di dalam bilang, tidak ada bau apa-apa. Kamu ini gimana sih? Kenapa? Karena berada, berada di dalam situ dia. Dia tidak tahu kalau berada di dalam tempat yang tidak baik. Caranya bagaimana menyadarkan dia? Caranya diajak keluar dulu. Kamu ambil cuti aja satu bulan. Cuti satu bulan keluar ke tempat yang baik. Setelah satu bulan masa cutinya habis, kembali ke pabriknya. Bau nggak dia? Oh ternyata pabrik saya ini bau. Ya itulah pentingnya lingkungan. Orang berada di lingkungan yang nggak baik, dia nggak merasa kalau nggak baik, dia anggap baik. Setelah dia keluar baru dia tahu ya Allah ternyata jelek semuanya Ya. Ini juga sudah ada SMS yang masuk, saya jawab satu persatu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Apakah semua hidayah harus dicari Apakah tidak ada yang kita terima dengan cuma-cuma Terima kasih Jadi anda ini kepingin gratisan ya Masya Allah Surga gratis Hidup poya-poya mati nak masuk surga Itu kan enak ya Walhasil pokoknya Allah telah menjelaskan jalan ke neraka dan jalan ke surga Silakan kita memilihnya Orang masuk neraka karena keadilan Allah, masuk surga karena karunia Allah. Ada orang itu masuk surga tanpa amal. Karena neraka itu sudah neraka itu sudah dimasukkan penghuninya, jin, manusia semuanya. Ternyata belum penuh-penuh neraka itu. Padahal Allah janji akan memenuhi neraka. La la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan memenuhi neraka jahanam dengan manusia dan jin semuanya. Enggak penuh-penuh. Minta tambahan terus. Hal mim mazid, hal mim mazid. Bagaimana firman Allah di dalam surat Qaf. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Hei neraka, kamu sudah penuh apa belum? Kata neraka, ada tambahan, ada tambahan, minta tambah terus. Sampai akhirnya hatta yadha'a rabbul izzati qadamahu wa yanzawi ba'duhu ala ba'd wa taqul qat qat. Sehingga Allah menginjakkan telapak kakinya ke neraka lalu saling berhimpitan penghuni neraka dan mengatakan cukup cukup. Itu neraka. Karena Allah tidak mungkin memasukkan ke dalam neraka orang yang tidak salah. Allah adil. Kalau surga setelah ahli surga masuk ke dalam surga semuanya, ternyata di surga itu masih banyak tempat yang kosong. Masih banyak tempat yang belum terisi. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Fayunsyi'ullahu khalqan akhar. Allah menciptakan makhluk-makhluk yang baru dimasukkan ke surga langsung untuk isi surga. Ini makhluk paling beruntung. Kok bukan kita ya? Ya. Ini makhluk paling beruntung, diciptakan oleh Allah khusus untuk mengisi surga. Dan ini karunia Allah. Kalau tadi neraka keadilan, ini karunia. Seperti itu. Jadi maksudnya hidayah itu memang harus dicari, dicari ya, usaha. Dunia aja kalau kita mau dapat dunia ya usaha. Kita lapar, kepingin kenyang, ya makan. Kita haus, kepingin hilang hausnya, ya minum. Pengen punya anak, ya nikah. Iya kan? Usaha, usaha. Jadi jangan mau gratisan saja ya. Ustadz yang dirahmati Allah Jika ada orang yang taat beribadah Tapi di sisi lain ia juga bermaksiat Apa yang salah dari orang itu ya Ustadz Jazakumullah khair Ya, ya pertama-tama mungkin karena ibadahnya itu belum benar Karena kalau orang itu ibadahnya benar Otomatis dia tinggalkan maksiat itu otomatis berarti kualitas ibadahnya nilai ibadahnya mutu ibadahnya perlu ditingkatkan lagi karena Allah berfirman inna salata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kalau salatnya benar kualitas salatnya nilai salatnya mutu salatnya Demikian pula puasa kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala dzim qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan utama dari puasa, pesan moral tertinggi dari puasa adalah bertakwa. Puasa enggak takwa, puasanya perlu dikoreksi, mutunya perlu ditingkatkan. Jadi begitu. Walaupun maksiat adalah sunnatullah, tapi kita juga selalu mengoreksi diri kita. Kenapa? Jadi begitu. Ustaz, manusia masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Terus amal soleh manusia itu untuk apa? Jazakumullah. Amal soleh manusia itu hanya sebab. Sebab. Sebab seseorang mendapatkan karunia atau sebab seseorang mendapatkan keadilan. Jadi amal itu sebab, bukan segala-galanya. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Cuman sebabnya adalah amal soleh. Rasulullah kan pernah bersabda dalam hadis sahih, "Lan yadkhula ahadukum, lan yadkhula ahadun minkum al-jannata bi amalihi." Seseorang di antara kamu tidak masuk surga karena amalnya bukan, tapi karena bi rahmatin minallah wa fadlin, rahmat dan karunia Allah. Amal itu hanya sebab saja. Karena amal kita kalau dibanding dengan nikmat Allah kepada kita enggak sebanding. Kalah kita masuk neraka semua. Cuman Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, amal kita sedikit oleh Allah diterima, dikembangbiakkan. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz, bagaimana tentang merencanakan hidup atau manajemen perencanaan hidup yang mengajarkan kita untuk membuat target-target selama 5, 10 tahun bahkan sampai usia 60 tahun, apa boleh? Apakah itu berarti tidak meyakini takdir? atau boleh itu dilakukan sebagai ikhtiar untuk menghadapi hidup dengan baik sesuai dengan perencanaan kita. Membuat target rencana itu boleh ya, manajemen itu boleh. Tapi itu adalah usaha manusia. Tetap ke depan kita terikat dengan kongo. Banyak hal-hal yang terjadi di luar rencana kita. Banyak hal-hal yang terjadi di luar target kita. Rencana boleh, tapi tetap tawakalnya kepada Allah, bukan kepada rencana itu, bukan kepada usaha kita, bukan kepada ilmu kita, bukan kepada kepandaian kita. Enggak. Allah. Usaha silakan, rencana itu perlu. Tapi ada kisah yang menarik tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu taala Di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala itu ada warisan peninggalan Rasulullah berupa makanan. Makanan gandum yang ada di dalam tempat tertutup. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibu Aisyah selalu ngambil, nggak habis-habis. Diambil, nggak pernah habis. Sampai akhirnya Ibu Aisyah penasaran, kepingin tahu, kok nggak habis-habis ini loh? Berapa kilo ini? Kepingin tahu, penasaran, ditimbang berapa kilo. Setelah ditimbang, nggak lama habis diambil. Subhanallah. Jadi yang pertama kemarin sebelum ditimbang tawakal kepada Allah. Setelah tawakalnya itu kurang, menyerahkan kepada dirinya sendiri, kepingin tahu, oleh Allah diserahkan kepada ya dirinya. Kalau kamu pasrah kepada Allah total, ya habis-habis. Tapi karena kamu kepingin tahu berapa kilo, kalau satu kilo berarti tinggal tiga hari lagi, ya tiga hari habis. Tapi ini berat. Tidak semua orang bisa seperti ini. Tawakalnya orang itu berbeda-beda. Ada orang tawakal total, ada orang tawakalnya setengah-setengah. Setengah-setengah jangan. Perencanaan saja. Kalau yang tawakalnya total, tingkat tinggi, nggak usah rencana, nggak masalah. Allah yang ngatur semuanya. Tapi jangan neko-neko. Jangan neko-neko. Karena orang tawakalnya berbeda-beda ya, berbeda-beda. Kita masing-masing tahu tentang diri kita. Seperti itu. Ya, mungkin itu dulu ya. Waktunya sudah habis. Kalau ada yang belum terjawab mohon dimaafkan. Insya Allah dilanjutkan pada waktu berikutnya. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kami kepadamu. Dan kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang justru menjauhkan kami dari engkau, Ya Allah. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت Ya Allah tunjukilah kami kepada akhlak yang baik Tidak ada yang menunjuki kami kepada akhlak yang baik kecuali Engkau Ya Allah jauhkanlah kami daripada akhlak yang buruk Tidak ada yang menyelamatkan kami dari akhlak buruk kecuali Engkau Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Wahai Allah yang membolak-balikkan hati Tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu Rabbana ufir lana wali walidina Warhamhuma kama rabbayana sighara Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami Dosa-dosa ibu dan bapak kami Sayangilah mereka berdua Sebagaimana mereka telah mendidik kami ketika kami masih kecil Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.